cintanya kamu terhadap seorang, terhadap sesuatu, itu membuat kamu buta dan tuli. Akhirnya sudah tidak tahu lagi. Apalagi kalau sudah semakin diperindah dengan dengan fulus. Oh. Nah, akan bukan buta dan tuli lagi. Nah, Gak bisa sudah mendengar sama sekali. Nah, tidak mempan. Masyaallah. Namun subhanallah kita tidak mengetahui berjalan terus dalam keadaan demikian. Ya. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Yang mengatakan Salman al-Audah itu ulama, Safar al-Hawali itu ahli sunnah, ulama. Kita hidup dengan orang seperti itu. Datang lagi dari Ikhlas Turas, utusannya, Syarif, Wadazah. Masya Allah, diagungkan. Inilah alim yang sebenarnya. Ya. Inilah alim yang sebenarnya. Nah, membahas tauhid itu ditelan bulat-bulat seperti itu saja. Tauhid itu terbagi menjadi empat bukan tiga. Tauhid ubudiyah, uluhiyah, asma sifat, tauhid hukumiyah. Sudah, pemikiran Rahman Abdul Khan. Nah, dalam keadaan kita ya tenang-tenang saja. Nah, pembelaan terhadap Salman, terhadap mustafa, dan pemikiran-pemikiran sesat yang lain. Kapan kita mengetahui? Ketika kita duduk di Syekh Mubir. Allah. Dengan nasihat beberapa ikhwan, Alhamdulillah, terbuka. Nah, selama ini tertutup. Jangan sampai terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Hanya dengan sekedar slogan, Salafi, Ujung-ujungnya melecehkan para ulama, merendahkan kedudukan para ulama. Nah, bagaimana manhaj dari orang-orang berada di belakang radio roja? Mereka juga mengaku manhaj salaf. Kullu yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidata. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila tidak mengenal mereka. Semua orang mengaku ahlus sunnah. Tapi yang menjadi inti adalah amalan. Nah, apakah boleh kita mendengarkan dakwah mereka? Allah musta'an. Apa sudah tidak ada lagi saran yang lain? Ada yang mengatakan, ya tapi kan radio roja ini besar manfaatnya. Ya. Banyak mendapat hidayah. Karena radio ini. Ya, jamaah tablik juga. Ada yang kafir masuk Islam baru jamaah tabligh. Itu nggak bisa diingkari. Iya kan? Dan itu kebaikan. Itu kebaikan. Ada orang-orang yang subhanallah dulu nggak sholat, preman, nah, kerjanya adalah merusak, zina dan lain sebagainya. Mengenal jamaah tabligh taubat. Iya kan? Meninggalkan itu semua. Kenapa tidak memberi pujian kepada jamaah tablik sekalian? Hah? Kenapa tidak memberi pujian kepada ikhwanul muslimun sekalian? Apa tidak punya kebaikan? Hah? Punya apa enggak? Tak bisa dicari. Punya kebaikan. Tapi apa seperti manhaj ahlus sunnah jamaah? Ada satu kebaikan, lalu kemudian disebarkan di tengah-tengah umat. Menyebarkan fitnah ma'asyirul rahimakumullah. Kata para ulama, min uqubati al-mubtadi' alla tudhkar mahasinu. Di antara hukuman terhadap ahli bid'ah tidak boleh disebutkan kebaikan. Tidak boleh disebutkan kebaikan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah tahrir. Memperingatkan fokus. Adanya kebaikan-kebaikan dari sebagian sisi tersebut. Tidak kemudian kita memberikan rekomendasi mutlak pada mereka. Nah, telah berlalu orang-orang sebelumnya mereka menampakkan sunnah. Ya. Akan tetapi ketika para ulama melihat ini ya, pemikiran jahiliyah, mereka segera memperingatkan umat darinya. Pada mereka mengaku ahli sunnah. Mereka mengaku mengajarkan kebaikan. Al-Harith al-Muhasibi, Al-Husain al-Karabisi, dan yang semisalnya ditahdir oleh Imam Ahmad rahimahullah. Permasalahannya masyarakat rahimahullah masalah fitnah. Ya. Masalahnya bukan masalah pengakuan, pengamalan, tatbik. Apakah di atas sunnah atau tidak? Sekali lagi, jangan seorang menggunakan altifiyah, perasaan. Sikapi semua dengan cara, dengan ilmu. Nah, sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Mu'ayyim bin Hamad al-Khuzai rahimahullah taala. Kenapa beliau keras kepada Al-Qadariyah? Kenapa? Ani kuntu minum, aku termasuk dari mereka. Akhirnya beliau benar-benar mengetahui keadaan mereka. Seluk beluk pemikiran mereka, kesesatan mereka. Apa yang ada pada mereka dari kebaikan? Bila ya, kemudian kita beri rekomendasi, lalu disebarkan di hadapan umat. Masyarakat, sikap ahlu sunnah wal jamaah dan sikap ahlu hawa jelas. Nah, ini masyarakat.